Nah, tentang masalah tiga dasar, tiga pokok penting yang wajib dipelajari oleh setiap muslim atau muslimah. Ikhwana fi din, barakallahu li wa lakum jami'an. Kita telah sampai pada perkataan al-musannif <clears throat> di antara tiga hal yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan juga diamalkan Masalah al kata beliau rahimallahu taala أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره أو غيره في عبادته Kata beliau rahimallahu taala, masalah kedua Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridai disekutukannya bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan ridha disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun nam di dalam peribadahan kepada Allah Jalla wa ala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan ridha dengan segala bentuk macam kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah namun dia juga beribadah kepada selainnya. Berdoa kepada Allah namun dia juga menjadikan selain Allah enam sebagai tandingan bagi Allah yang dia juga berdoa kepada kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Masalah ini masalah yang sangat wadih, yang sangat jelas. nam bahwa tujuan para anbiya alaihi musallatu wassalam adalah mengajak seluruh umatnya memurnikan segala bentuk ibadah, amalan saleh amalan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dikarenakan bahwa asyirik ini merupakan lawan daripada at-tauhid, merupakan pembatal at-tauhid, merupakan enam sebuah dosa yang paling besar yang bisa menggugurkan prinsip yang paling utama dan prinsip yang paling agung yaitu at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabinya pun nam kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Nah, kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbuat kesyirikan, engkau beribadah nang mencampur abu, eh, mencampur abu, eh, mencampur adukkan peribadahan nah tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan juga diiringi dengan ibadah selain kepada Allah Jalla wa ala lahbatanna amaluka sungguh akan terhapus amal engkau ini seorang rasul imamul mursalin wa khatamul anbiya Allah mengancam dengan ancaman yang paling berat yaitu terhapusnya seluruh amalan bila amalan tersebut dicampur dengan ibadah syirkiyah. 6. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala in asyraku walau syara walau asyraku kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau tadi Nabi walaqad uhiya ilaika wa ila ladzina min qablika dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Lain asyrakta kalau seandainya engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan la amaluka. Akan terhapus amalan engkau. Di sini amaluka walaupun berbentuk mufrad amalmu tetapi mengandung seluruh amalan kamu. Sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut Nam bisa menghapuskan seluruh amal kebaikan yang dia telah kerjakan. Nah, salatnya, puasanya, seluruh ibadah dia, zakatnya, hajinya, ibadah siamnya. Kalau dia berbuat kesyirikan, syirkul akbar. Syirkun akbar. Maka ini bisa membatalkan seluruh amal kebaikan dia. Bahkan Allah juga mengatakan wala takunanna dan sungguh-sungguh engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang al-khasirin. Ini ancaman wa'id yang sangat syadid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengingatkan pula seluruh manusia. Allah mengatakan wala'i walau asyraku kalau sekiranya mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah menegaskan Allah akan menghapus seluruh dari apa yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan. Ikhwana fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini masalah kedua yang wajib untuk dipelajari apa itu al-tauhid dan apa itu asy-syirik. fil nah. fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dari sini pula ikhwana fillah betapa bahagianya betapa besarnya nikmat yang kita rasakan yaitu ketika kita diberikan at-taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai at-tauhid, untuk mempelajari at-tauhid, sebuah akidah, sebuah prinsip yang paling utama dan paling agung sebagai pokok akidah umat Islam yaitu at-tauhid. Dan kita pun diberikan at-taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari apa itu asyirik? Yang dengannya kita membenci asyirik dan juga ahli syirik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu ayatnya dalam surat Yusuf sebagai peringatan yang keras 6 kepada umat manusia وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala illa wa hum musyrikun melainkan mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk tafsir Al-Imam At-Tabari dan juga para ulama al-mufassirin al-imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mereka menukilkan ucapan-ucapan para sahabat dan juga para tabi'in al-imam Mujahid atau sebelumnya sahabat Al-Jalil Abdullah bin Abbas kemudian para tabi'in al-imam Mujahid al-imam Atta' bin Abi Rabah dan para tabi'in yang lainnya yang semuanya mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun tidaklah mereka beriman kepada Allah Nam, tidaklah kebanyakan mereka, tidaklah kebanyakan mereka. Tidaklah kebanyakan orang. Kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka itu dalam kondisi berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat ini menerangkan kondisi orang-orang Quraisy waktu itu. Nah, di dalam mereka beriman kepada Allah, yaitu hanya beriman tentang rububiyah Allah. Diterangkan oleh Al-Imam Ibn Abbas, As-Sahabil Jalil Abdullah bin Abbas, dan juga dan juga para imah tabi'in Semisal al Mujahid, Atta, dan selain dari keduanya, Ikrimah, Nam radhiyallahu anhu majma'in, mereka menjelaskan kondisi orang-orang Quraisy waktu itu, mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit, bumi, yang memberi rezeki kepada mereka, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala namun di waktu yang sama mereka beribadah, mereka meminta, mereka memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan di sana tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang-orang Quraisy wahum musyrikun. Ikhwana fillah a'azzani wa iyyakum jami'an. Kesyirikan ada sesuatu dosa yang paling besar yang Allah takutkan, yang merupakan dosa yang paling kita takutkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nam qala Allah taala kama khraja lima Muslim min hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Ana aghna syuraka 'an syirki atau ana aghna syuraka 'an syirki Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu Kata Allah Jalla ala, Allah mengatakan, Ana agna syuraka. Saya adalah aku adalah enam maha kaya dari berbagai kesyirikan-kesyirikan. Dari berbagai sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Saya adalah enam tidak butuh dan sangat kaya, maha kaya dari berbagai tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. An agna asyuraka an syirki. Saya tidak butuh adanya tandingan-tandingan dan syarikat-syarikat. Man amila amalan. Barang siapa yang berbuat amalan. Asyraka fihi ma'i ghairi. Beramal dengan sebuah amalan. Namun dia jadikan amal tersebut dia sekutukan dalam amal itu selain untukku. Selain untukku pula, dia beramal dengan amalan yang semestinya hanya untuk aku saja. Namun dia sertakan pula untuk selainku maka kata Allah Jalla wa'ala taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan orang tersebut dan juga kesyirikannya. Ini diantara bentuk bahaya, kengerian, dan pelaku kesyirikan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan orang tersebut. Bila Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan orang tersebut. Nah, siapa yang bisa menolong dirinya? Siapa yang akan bisa membimbing dirinya? Siapa pula yang akan bisa membersihkan dirinya? Akhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Berkata al-musannif rahimallahu taala, "La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا tidak pula malaikat yang paling dekat dan tidak pula nabi yang diutus Allah Jalla wa'ala tidak meridai tidak ridha disekutukannya dalam beribadahan kepadanya dengan siapapun tidak pula seorang malaikat yang mukarrab yang paling dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan tidak pula seorang nabi yang diutus ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an hadad din al-islam adalah agama yang paling sempurna dari satu sisi ini sisi akidah yang paling penting dan paling urgen, paling mulia adalah tauhid. Maka kita mendapati daripada agama-agama selain Islam, enam Ahlul Kitab al-Yahudi wan Nasra wan Nasrani agama Nasara, agama Yahudi, lebih-lebih lagi selain dari keduanya kita dapati berbagai macam kesyirikan kubro. Kesyirikan yang luar biasa yang mereka alami. Nah, kaum Yahudi, Uzair ibnu Allah, mereka meyakini Uzair adalah ibnu Allah Jalla wa'ala. Dan juga Nasrani meyakini Isa ibnu Allah. Bahkan meyakini Isa. Salisu saladah. Ini sebuah akidah yang sangat sesat. Maka al-Islam ikhwana fillah barakallahu fikum yang terjaga yang paling terjaga akidah yang paling penting yaitu at-tauhid mengajak umat Islam umatnya untuk semata-mata beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita alhamdulillah diberikan tauhid oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini detik ini nah mencintai at-tauhid, mempelajari at-tauhid dan juga membenci asyirik wa ahlihi. Nah, di sini al-muallif rahimallahu taala la malakun muqarrab wa nabiyyun mursal. Memberikan sebuah peringatan penting. Walaupun seorang malaikat tidak boleh kita jadikan sebagai syarikat sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga para anbiya lebih-lebih lagi yang lainnya. 6. Dan Nabi pun juga mengingatkan dalam berbagai ala hadis Nabi telah memberikan batasan-batasan yang sangat penting agar umatnya tidak jatuh dalam berbuat ekstrim kepada نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم minha diantaranya adalah hadis Nabi Nam, la tutruni kama atatin nasara ibnu Maryam Isa ibnu Maryam Janganlah kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nam, berbuat ekstrim melampaui batas di dalam mengagungkan aku. Nah. Fakulu ana Abdullah wa rasuluh. Tapi sampaikanlah, ucapkanlah bahwa aku adalah hamba Allah, seorang hamba, abdun, la yustahbad, abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak berhak untuk diibadahi, wa rasuluhu dan seorang rasul yang wajib untuk ditaati. La tutruni. Kama atatin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana Aisyah sebagaimana Nasrani. nam Kaum ahlul kitab. Mereka terjatuh di dalam amalan yang gulu. Menjadikan Isa ibn Maryam. Sebagai ma'bu dan ma'luhan. Min dunillah. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga Nabiuna Ali salatu wasallam mengatakan La taj'alu buyutakum maqabir atau dan dan dan jang, janganlah jadikan kalian dan dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti al-kubur. Allah mengatakan Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Nah. Di sini mengisyaratkan bahwa di rumah-rumah kita kita ramaikan dengan apa? Al-ibadah Wa qiraatul Quran wa zikrullah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana al-kubur, al-maqabir. Nah. Bahwa al-kubur bukanlah tempat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul juga mengatakan, Wala tusalli ilaih. Dan jangan sampai sholat menghadap ke al-kubur. Dan juga Allah Rasul mengatakan la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qaburahum masajida. Nah, dan Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan al-kubur sebagai tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalam rangka apa? Sadduz zari'ah untuk membentengi umat Islam supaya mereka tidak terjatuh dalam dosa yang paling besar adalah asyirkul akbar. Nah. Akhwana filah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian al-muallif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillah nam fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguh al-masajid masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid bermakna enam dua pertama adalah tempat-tempat sujud a'dau sujud yakni uh, eh, kedua telapak tangan kita wajah kita kemudian eh, kemudian juga nah, kaki kita maupun lutut kita, semuanya ada anggota-anggota tubuh. Anggota sudut ini, sudut ini wajib untuk kita letakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-masajid mencakup tempat-tempat ibadah seperti hadal bait. Ini semuanya falat lillah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anal masajid seluruh anggota sujud adalah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan seluruh tempat-tempat ibadah hanyalah untuk Allah Jalla wa'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa, beribadah bersama Allah. Enam, jangan kalian beribadah, berdoa kepada selain Allah. Enam, menyekutukan selain Allah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. إخوانا في الله أعزني الله وإياكم جميعا Di antaranya pula riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu Nam ala inna man kana qablakum kana yattakhiduna Al-Qabur Masajidah. Dan riwayat yang lainnya, Qabur Anbiya'ihim. Nah, ketuailah bahwa orang-orang sebelum kalian mereka dahulu menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai masajid. Nah, tempat-tempat ibadah Kata Nabi, "Ala falatattakhidhu al-qubur masajid, fa inni anhaakum an dzalik." Maka jangan janganlah kalian menjadikan kubur tersebut sebagai tempat-tempat ibadah. Nam, sungguh aku telah melarang kalian dari hal tersebut. Nah, Ikhwana fillah, barakallahu li wa jami'an. Sekali lagi betapa beruntungnya kita enam diberikan at-taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hidayahnya. Enam hingga detik ini kita masih mempelajari, mengkaji at-tauhid dan juga mempelajari apa itu asyirik dan juga berbagai anwa asyirik, bahaya-bahaya asyirik. Naam di mana kondisi umat sekarang ini walang wal'iyadzubillah min dzalik tidak sedikit dari kalangan mereka yang mereka menamakan dirinya mereka seorang orang muslim membaca kalimat thayyibah tiap hari mereka salat ruku sujud namun sungguh sangat menyedihkan mereka nam terjatuh dalam berbagai amalan syirkiyat baik mereka ketahui ataupun mereka tidak ketahui baik mereka sadari ataupun tidak nam sungguh mereka terjatuh ke dalam berbagai amalan syirkiyat wal billah mereka mengagungkan al-maqabir menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berdoa bukan kepada Allah tetapi mereka berdoa meminta beristi'anah beristighatsah isti'adzah kepada sahibal qabr maka menyebut nama namanya, memanggil namanya dengan sorohah, ya fulan, ya allan. Maka dijadikan sebagai pujian-pujian, lantunan doa setiap hari, qabla salawatil khamsi. Nah. Inna lillahi wa inna ila raji'un. Berikutnya Masalah ketiga yang wajib untuk kita pelajari pula dan kita amalkan adalah ats-tsalitsah. Setelah kita mengetahui prinsip masalah kedua bahwa Allah Jalla wa ala tidak akan ridho dengan kesyirikan, amalan syirkiyat. Ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirkahu Allah tidak ridho dengan segala bentuk kesyirikan maka beliau rahimallah menyebutkan masalah ketiga tentang al-wala al-bara al-wala wal-bara kalau Allah tidak suka dan tidak ridho dengan kesyirikan wal syirik maka Bentuk konsekuensi dari hal ini kata beliau rahimallahu taala ats-tsalitsah anna man ata'a rasula wa wahhadallaha maka barang siapa yang mentaati Allah, mentaati rasulnya dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang mencintai mentaati rasul di mana Rasulullah SAW dakwanya adalah at-tauhid Nah, dakwah beliau adalah tauhid, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata sebagaimana nah sejak kecil beliau membina men mendidik Abdullah bin Abbas sejak kecil. Nah, ya hulam u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhir al-hadis, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah al-aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengirim Mu'ad bin Jabal ketika dikirim ke negeri Yaman juga fal yakun awal nam yad'uhum an yuwahidullah dan jadikanlah awal pertama kali engkau menyeru kepada mereka hendaknya nam diseru untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuhidullah hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah yang paling utama dan paling urgen yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka barang siapa yang menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah tauhid dakwah tauhid ini wa wahadallah dan barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka konsekuensinya adalah yajuzu lahu muwalah man haddallaha wa rasulah walau kan aqrab qaribin maka tidak boleh baginya berbuat wala berbuat cinta enam berbuat alwala mencintai, bersuka cita. Enam, man hadallah wa rasulah. Kepada orang yang membenci Allah, memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau kana kerap karib, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat kekerabatan dengan dirinya. Sekalipun dia orang yang paling dekat dengan dirinya. Di sini al-muallif menerangkan prinsip al-wala wal bara. Prinsip yang penting. Enam. Awthaqu ural iman kata Nabi. Tali yang paling kuat keimanan seorang hamba adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Jalla ala. Nah. Di sini al-muwala yang dilarang. Enam, kecintaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Ya ini al-muwalah atau al-wala bukan al-muamalah. Bedakan antara al-wala, al-muwalah dengan al-muamalah. Sikap al-muwalah, sikap bersikap, bersikap loyal, cinta, beda dengan sikap al-muamalah. Nam bergaul. Nah, adapun muwalah yang mengandung, mengandung sikap cinta menyintai, menyukai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berbentuk membantu dan menolong dakwah mereka, menolong ibadah mereka, meramaikan, memakmurkan syiar-syiar mereka. Ini bentuk mualah yang muharramah. Kecintaan yang Allah haramkan bahkan bisa menjadi kufrun bila dia mual tersebut berkonsekuensi memakmurkan meramaikan nah, menampakkan syiar-syiar mereka syiarnya orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Bila mualah ternyata terkait dengan diniyah. Mualah diniyah, bukan mualah duniawiyah. Nah, mualah diniyah ini adalah kufrun akbar. Kecintaan untuk menolong agama mereka. Nah, memakmurkan agama mereka. Meramaikan bentuk ibadah mereka. Cinta, senang. Bila syiar mereka makmur. Ini mualah. Sifatnya apa? Dosa besar. Bahkan kufrun akbar. Tetapi kalau muwalah sifatnya diniyah. Karena faktor eh, duniawiyah karena faktor dunia. Ini dosa. Dosa besar walaupun belum mengeluarkan pelakunya dari enam keislaman. Adapun al-muamalah maka tidak terkait dengan masalah al-wala. Nah, bukan masalah al-muwalah. Sekedar muamalah semata. Maka diperbolehkan tanpa mengandung unsur apa? Al-mahabbah. Kita bersikap muamalah dengan orang-orang kufar diperbolehkan tanpa mengandung unsur al-wala cinta kepada mereka. Nah, sebagai nabi enam memberikan hadiah kepada mereka orang-orang Yahudi Nabi pernah menggadaikan kepada mereka bahkan dalam sebuah riwayat enam tentang hak tetangga walaupun dia seorang Yahudi seorang Nasrani tetap kita memberikan hak dia wa karena dia seorang jiran tetangga kita. Nah, disebutkan oleh para ulama seperti tabadul atijarah enam perkara jual beli dengan mereka maka tidak mengapa. Ini bagian dari al-muamalah. Tidak tidak mengapa pula al-muhadanah, al-kufar indal hajah Melakukan apa? Kejahatan senjata, perdamaian, as-suluh jika dibutuhkan. Sebagaimana sulhu al hudabiyah Nah. Tidak mengapa pula al-mukafaah membalas, membalas kebaikan mereka. Jika mereka berbuat baik, kita balas. ya tidak mengapa. Dalam sebuah ayat, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum kata Allah tidaklah menghati dalam Allah melarang kalian orang-orang yang tidak memerangi kalian orang-orang kufar yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka Syaratnya adalah orang-orang kufar bukan kufar harbi. Kufar zimmi atau yang semisalnya. Maka tidak mengapa. Jenis al-mu'amalah. Tetapi bukan al-mu'al. pun mu'alah itu disertai apa? Al-mahabba wa ta'zim. Sikap cinta. Mencintai mereka. Ada semata-mata al-mu'amalah. Semata-mata pergaulan yang sifatnya adi, enam sifatnya biasa, enam sebagaimana kebiasaan manusiawi, maka tidak mengapa. Nah, jual beli atau semisalnya. Kemudian tanbih dari Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Fauzan habiyallahu taala ada pun seorang orang tua yang kafir atau musyrik yajibu ala waladihi al-muslim an yaburrahu tetap dia berbuat baik kepada dirinya kepada kedua orang tuanya lakinnau la yuti'uhu fi babil kufur namun tidak boleh dia mentaati dia dalam bab kekufuran dan kesyirikan Adapun orang tua yang masih musyrik atau orang tua yang berbeda agama seorang yang kafir, maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Nam wa in jahadaka fid ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma." Kalau seandainya kedua orang tua kamu yang bersungguh-sungguh mengajak kamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku dengan sesuatu yang tidak ada ilmu maka fala tutihuma jangan kau mentaati keduanya tetapi kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa namun tetaplah kamu bergaul keduanya dengan cara yang ma'ruf di sini para ulama Adapun sikap seorang anak muslim kepada orang tuanya yang masih musyrik atau kafir tetap bersikap baik kepada keduanya selama enam bukan dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, demikian pula ikhwana fillah barakallahu fikum tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Orang-orang kufar dalam berbagai muamalah. Walaupun mereka orang-orang musyrik, orang-orang kufar sekalipun tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Kita benci kepada dia dan juga akidahnya, kesyirikan, kekufurannya Wajib kita benci kepada mereka, namun bukan berarti kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Tidak. Nah, diterangkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ini penting dalam berbagai muamalah kepada mereka. Nah, la yajuzu zulmuhum. Tidak boleh berbuat zalim kepada mereka Nah, beliau mengatakan dalam berdal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jahalah kebencian kepada seorang kaum nah menyeret kalian untuk tidak berbuat adil. Jangan kita benci kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrikin dan membawa kita untuk tidak bersikap al-adil. Nah. Taib sehingga prinsip al-wala wal bara di sini tetap dilaksanakan diterapkan ala ilmin wa basirah. Nah, benci, suka, cinta dan benci karena Allah di atas ilmu syar'i. I. Nah, mencintai muslim karena akidahnya, karena tauhidnya. Membenci musyrik karena akidah. Nam, namun tidak membawa kita kepada perkara az Berbuat az Nah. Di sini pula ikhwana fillah barakallahu fikum bukan berarti walaupun kita enam hukumnya mubah jual beli muamalah dengan orang-orang kufar namun enam hukumnya mubah tetapi ikhwana fillah termasuk dalam bab al-wala wal bara tentunya kita mencintai orang-orang muslimin lebih dari mereka nah artinya kita membeli bermuamalah membeli barang-barang saudara-saudara kaum muslim lebih utama. Sekalipun boleh kita membeli dari barang-barang mereka. Nah, membeli barang-barang dari orang-orang muslimin mungkin barangnya lebih mahal. Mungkin barangnya kualitasnya kurang bagus. Di toko sana seorang musyrik, seorang kafir harga lebih rohis barang lebih terjamin namun seorang muslim yang sempurna walaknya kepada muslim yang lainnya walaupun dia boleh membeli barang boleh kepada seorang muslim seorang kafir mubah tetapi ketika dia membeli tersebut dalam rangka dia berbuat wala cinta kepada saudaranya Nam Allah memberikan pahala yang besar. Ini sebagai bentuk al-wala kepada seorang muslim. Dia akan merasakan manisnya iman. Karena iman itu memiliki rasa. Memiliki halawah. Salasatun mangkunna fihi wajad halawatal iman. Di antaranya adalah ayyuhibbal mar'u al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seorang muslim melainkan cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertimbangannya adalah apa? Karena keislamannya. Dia membeli membeli barangnya karena dia seorang muslim. Dia cintai. Nah. Tentunya ikhwana barakalafikum barakallahu ini membutuhkan at-taufik dari Allah membutuhkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa supaya kita bisa beramal dengan hadis ini. Kita bisa mengutamakan kepentingan-kepentingan orang-orang muslim. Nah. Apalagi uh, sebuah mahat atau sebuah lembaga yang punya koperasi. Contohnya mungkin Ulul Albab punya koperasi. Nah, maka selayaknya dan seharusnya sebaiknya ala sunnah salafiyun nam apalagi keuntungannya untuk kepentingan ma'ad kepentingan takmir masjid lebih-lebih lagi nah untuk masalah secara amma sifatnya ini mimbab al-wala wal bara lebih-lebih lagi apalagi sebuah koperasi nam yang dikelola oleh ikhwan kita ternyata barangnya lebih murah, lebih rohis dibandingkan barang-barang yang dijual oleh orang-orang kufar, orang-orang fujar, orang-orang musyrikin wal iyadu billahi Nah, terkadang sebagian ikhwah semoga tidak ada di sini insyaallah. Nah, membeli barang-barang di toko-toko selain toko-tokonya ala sunnah, toko-tokonya muslimin. Nah, sekedar alasan di sana lebih lengkap. Nah, sehingga kalau ke sana enak. Nah, terang. Padahal ikhwana fillah barakallahu fikum, kalau toko-tokonya ala sunnah terjaga imannya, terjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah toko-tokonya ala sunnah penjaganya muslim, rijal. Nah, ifsa'us salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tabassum, bermuka ceria insyaallah. Nah, berbeda dengan toko-toko yang dikelola orang-orang fujar, orang-orang kufar, naudzubillah min dzalik, biasanya a'zam kebanyakannya adalah para penjaganya, khadamannya adalah nisa, Naudzubillah min dalik. Pertama nisa ikhtilat. Yang kedua hampir-hampir tidak ada sebuah toko yang ramai dikunjungi oleh orang yang yang sepi dari apa? Nah, musik. Tidak ada disebutkan merotal, enggak ono. Yang ada adalah al-ghina. Bas, musik bas. Pertama ikhtilat, fahada muharramun dan kedua musik. Sehingga naqisatul barakah, sedikit barokahnya. Secara materi mungkin dia merasakan harga lebih murah, harga lebih rohis. Ini pertimbangan materi. Tetapi ketika menyelisihi al-umur, nam al-ma'siyah, al-manhiyah, nam tidak hanya kilatul barakah, tetapi hilang barakahnya. Bahkan jatuh dalam berbagai maksiat walaupun mubah. Nam jual belinya adalah halal wa mubah. Tetapi dia jatuh dalam perkara maksiat yang lainnya. Nah, ini. Sehingga seorang muslim disebutkan dalam sebuah riwayat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Naumul aqyas wa iftaruhum yukbanun sahru al-humka." Nam bahwa tidurnya seorang yang cerdik, tidurnya seorang ahli ilmi, seorang ulama ala sunnah tidurnya mereka dan berbukanya mereka ini membuat iri enam berbeda jauh dengan orang-orang yang enam al ibadah tetapi di atas kebodohan bergadang tanpa ilmu tanpa syar'i, solawat, laila wa nahar tanpa ilmu syar'i. Di atas bid'ah. Tidurnya seorang alim, seorang berilmu lebih mulia, lebih bermanfaat daripada enam orang-orang bodoh namun mereka beristi walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sunni Walaupun dalam sisi muamalah, nah, pertimbangan mereka tidak hanya masalah rohis atau goli, mahal atau murahnya barang tersebut, tetapi dia pertimbangan masalah apa? Diniyah imaniyah mereka. Selalu mengutamakan apa? Diniyah, muamalah diniyah dan imaniyah mereka. Demikian ikhwana fillah Allah wa iyyakum jami'an. Barang siapa yang mempertimbangkan, mengutamakan al-wala wal bara tersebut dalam segala sisi-sisinya, nam pasti dia akan merasakan al iman. Nam manisnya al-iman. bahkan itulah pokok keimanan yang paling tinggi al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ini bukan mempromosikan barang dagangannya ikhwah tidak. Tapi ini adalah perkara yang syar'i, enam yang ilmi. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna insyaallah bi hadzal miqdar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.